Dia berkata haddatsana Sufyan Ats-Tsauri dari Muhammad bin Al-Munkadir dari Jabir secara marfu. <clears throat> Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna ibna Adam haraba min rizqih." Kalaulah anak Adam lari dari rezekinya, Kama yahrubu minal maut sebagaimana ia lari dari kematian. La adrakahu rizku. Misalnya rezekinya itu akan mengejarnya. Kama yudrikuhul maut sebagaimana kematian itu akan mengejarnya. Berkata Abu Nuaim bersendirian padanya dari As-Sauri Yusuf bin Asbab dan ia seorang yang lemah. Demikian pula Musayyib bin Wadih pun seorang yang lemah. Namun hadis ini mempunyai dua syahid penguat sehingga dengan dua syahid ini kata beliau menjadi kuatlah hadis tersebut. Adapun yang pertama yaitu dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri. <clears throat> Diriwayatkan oleh At-Tabrani, Ibnu Adi dari jalan dari jalan Ali bin Yazid As-Sada'i ia berkata haddatsana Fudail bin Marzuk dari Aqiyah darinya secara marfu. Namun hadis ini ya perawi-perawinya lemah. Ali bin Yazid As-Sudai, Fudail bin Marzuk juga Atiyah Al-Ufi ya tiga-tiganya lemah. Syahid yang kedua yaitu hadis Abu Darda dan disahihkan oleh Ibn Hibban dan diriwayatkan oleh Al Bazzar juga. Maka hadis ini kata beliau setidaknya hasan. Hadis ini menunjukkan akhi bahwa rezeki orang itu nggak kemana-mana bahwa setiap orang sudah ditentukan rezekinya masing-masing. <clears throat> Walaupun demikian, bukan berarti kita tidak berusaha, tidak. Tetap ya kita harus berusaha. Di sini disebutkan dalam hadis kalau ada orang yang lari dari rezekinya, sebagaimana ia lari dari kematian, pasti rezekinya akan mengejar dia. Ah kalau begitu saya nggak usah cari rezeki Ustaz Saya mau tidur aja lah Nanti juga rezeki ngejar saya Kita katakan apa seperti itu yang dianjurkan oleh Rasulullah Apakah seperti itu yang diinginkan oleh Rasulullah dari hadis ini Artinya apakah hadis ini yang diinginkan bahwa kita nggak usah nyari rezeki tidak Rasulullah mencari rezeki, para sahabat mencari rezeki, Al-Quran menyuruh kita untuk mencari rezeki yang halal. Tapi yang dimaksud dengan hadis ini adalah bahwa rezeki itu sudah apa? Ditentukan. Setiap orang sudah ditentukan rezekinya. Ya. Maka dari itu akhwat Islam azakumullah, kewajiban kita adalah jangan takut rezeki. Kadang kita ini khawatir nanti rezeki saya gimana? Ada orang menuntut ilmu diberikan ketakutan-ketakutan oleh setan. Kalau kamu menuntut ilmu agama nanti rezeki kamu gimana? Kamu buta teknologi. Kamu tidak tahu ilmu-ilmu dunia. Nanti kamu rezekinya gimana? Ini dari setan akal Islam azakumullah. Padahal rezeki nggak kemana mana asal kita mencarinya, ya. Rezeki tidak melihat ijazah Anda. Antum punya ijazah Masya Allah tapi kalau Allah takdirkan rezekinya seret, ya seret. Ya tanpa harus melihat ijazah. Kalau antum cuma lulusan SMP misalnya, kalau Allah Allah jadikan tak, Allah takdirkan jadi menteri ya jadi menteri. Iya. <laughs> Iya. Artinya ya akhul Islam azakumullah <clears throat> Allah memberikan rezeki itu tidak melihat kepada ijazah. Allah hanya memerintahkan kita untuk mencari rezeki. Lihat saja Maryam. Ketika Maryam telah mengandung tua dan sudah saatnya untuk melahirkan. Sementara tidak ada yang membantu Maryam. Maka Maryam pun minta kepada Allah maka Allah berfirman kepada Maryam apa? Fahuzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqif alaiki rutaban janiyya. Goyangkan olehmu pohon kurma itu. Padahal kalau antum goyang-goyangkan kurma mana goyang, Pak? Ya. Pohon kurma itu kuat sekali. Kayak pohon kelapa. Tapi Allah tetap menyuruh Maryam untuk berusaha dulu goyangkan. Niscaya Allah akan jatuhkan kepada kamu kurma-kurma yang masih apa? Ya, rupok masih basah, masih dari pohonnya. Ini menunjukkan bahwa tetap segala sesuatu Allah menyuruh untuk ada sebabnya dulu. Usaha dulu, usaha dulu. Nah ini akal Islam azakumullah. <clears throat> Walaupun tentunya akhi ya Jangan sampai ketika mencari rezeki kita menganggap lambat rezeki akhirnya menghalalkan segala cara. Iya. Kata Rasulullah lan tamuta nafsun hatta yastafi tastawfiya rizqah. Jiwa tidak akan meninggal dunia sampai rezekinya habis. Iya. Kata Rasulullah fa'ajmilu fit talab. Maka berbuat baguslah kalian dalam mencari rezeki cari rezeki ingat ya terkadang banyak orang punya prinsip kalau untuk sukses di dalam zaman sekarang kalau nyarinya halal terus susah suksesnya katanya apa-apalah yang haram-haram dikit dikit sih dikit pak tapi balasannya api neraka gimana menyebabkan doa kita tidak diterima gimana subhanallah ya insyaallah selamat wal afiyah Hadis selanjutnya hadis 953. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibn Mubarak dalam kitab Az-Zuhad, At-Tirmidzi, Abu Nuaim dalam Al-Hilyah, Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, Al-Qudai dalam Musnad Asy-Shihab, As-Silafi <coughs> dari jalan Yahya bin Ubaidillah Al-Madini dari ayahnya dari Abu Hurairah ia berkata Rasulullah SAW bersabda Ma ra'aitu mislan nar nama haribuha wala mislal jannah nama talibuha. Aku belum pernah melihat seperti api neraka. Orang yang lari dari api neraka kok malah tidur. Dan aku tidak pernah melihat seperti oh, seperti surga. Orang yang mencari surga malah malah tidur. Dikeluarkan oleh Ibnu Mubarak, ya, yeah dan Abu Nuaim berkata diriwayatkan ya tidak ada yang meriwayatkan dari Ubaidillah bin Mohib kecuali anaknya yaitu Yahya. Dan Yahya ini ya Yahya bin Ubaidillah ya matruk, matruk itu perawi yang sangat lemah. Dan ayahnya majhul. Bapaknya majhul, anaknya matruk. Berarti lemah sekali, ya. Akan tetapi Imam Bayhaqi meriwayatkan juga dari jalan Syarik dan dari Muhammad Al-Ansari dan As-Suddi dari ayahnya dari Abu Hurairah. Demikian pula ilmu Mubarak meriwayatkan dari jalan Ismail bin Muslim dari Al-Hasan dan menyebutkan secara mauquf kepada Al-Hasan <clears throat> ah, kepada ya, sahabat. Dan Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dalam Al-Musannaf dari Al-Hasan bahwa Haram bin Hayyan mengatakan seperti, seperti itu. Namun hadis ini aku menemukan dua syahid penguat. Yang pertama dari Umar bin Khattab. Namun di dalam sanadnya ada perawi yang lemah. Ya. Akan tetapi tidak mengapa untuk dijadikan penguat. <coughs> yang kedua yaitu dari Anas bin Malik. <coughs> Namun di dalam sanadnya juga ada seorang perawi yang lemah bernama Muhammad bin Mus'ab. Akan tetapi setidaknya bisa naik menjadi Hasan kata beliau. Hadis ini menunjukkan bahwa banyak orang beriman kepada surga dan neraka. Tapi keimanannya itu lemah. Dia beriman adanya neraka, tapi dia tidak berusaha untuk lari. Dia beriman akan adanya surga, tapi dia tidak berusaha untuk mencari kita lebih senang ya dan lebih semangat untuk mencari dunia. Kita terkadang ketika diiming-imingi dengan surga kurang semangat kepada surga, kepada pahala Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwatul Islam azakumullah. <clears throat> Dan memang kita lihat demikian keadaannya. Apalagi di zaman sekarang ini ya, di mana kaum muslimin banyak sekali yang mereka itu lebih mementingkan dunia daripada akhiratnya. Seakan-akan kehidupan akhirat itu hanya dongeng belaka. Seakan-akan adanya surga dan neraka itu hanya sebatas sesuatu yang khayalan, maknawi belaka. Padahal subhanallah ikhwata Islam azanillah itu hak. Semua yang Rasulullah kabarkan hak, surga pasti ada, neraka pasti ada. Kalau kita beriman neraka pasti ada dan bahwasanya azab neraka sangat keras. Berarti konsekuensi kita apa? Konsekuensi kita adalah lari dari api neraka. Iya. Kalau kita beriman adanya surga, konsekuensi apa? Kita berusaha untuk bagaimana caranya kita masuk ke dalam surga. Ini konsekuensi yang agung akal Islam azakumullah. Namun demikianlah. Ya. Ada seorang sahabat yaitu Abu Musa Al-Asy'ari bertanya, Kenapa coba banyak orang ketika mencari surga malas. Ketika lari dari api neraka pun malas. Bahkan banyak orang banyak yang lebih mementingkan hawanya nafsunya dan kurang keimanan kepada surga dan neraka. Kata Abu Musa, <clears throat> karena manusia itu hidupnya didahulukan dunia dulu, baru akhirat. Coba kalau akhirat dulu baru dunia katanya. Pasti mereka akan beriman akan adanya surga dan neraka. Tapi karena kita di dunia dulu baru akhirat, itu memang ujian. Makanya ibtila ya. Dunia itu adalah negeri ujian. Apakah kita akan beriman kepada yang gaib atau tidak? Banyak di antara kita ragu, ah, mana ada surga, mana ada neraka. Bahkan di antara kita ragu, ah, mana, mana ada Allah. Ya, kemarin waktu saya haji, ada jemaah haji berkata begini, Ustaz, bagaimana kita bisa melihat Allah, eh, bagaimana kita akan bisa beriman kepada Allah, sementara kita sendiri nggak pernah melihat Allah. Saya beriman adanya Ka'bah karena saya ngelihat Ka'bah. Sekarang bagaimana kita bisa melihat eh, mau beriman kepada Allah sementara kita tidak bisa melihat Allah? Sampai demikian pertanyaan yang menggelitik. Karena manusia itu lebih beriman kepada yang dilihat oleh mata, sedangkan yang tidak dilihat oleh mata terkadang inilah ya. Makanya kita katakan akhi <clears throat> justru disitulah terbedakan mana yang mukmin mana yang kafir. Disitulah terbedakan antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman namanya juga iman kepada yang gaib. Dan beriman kepada yang gaib itu adalah merupakan sesuatu yang luar biasa. Ya, butuh kepada kekuatan. Lalu bagaimana kita bisa mengetahui adanya Allah? Ya dengan melihat makhluk-makhluknya, dengan adanya sifat-sifatnya. Lihat saja. Coba pikirkan baik-baik akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ikhwatul Islam azakumullah. Maka dari itu kewajiban kita adalah sekali lagi ya ketika kita beriman akan adanya surga dan neraka, kewajiban kita adalah berlomba-lomba mencari surga dan berlomba-lomba lari dari api neraka. Hadis 954. Hadis yang dikutip Imam Abu Nuaim dalam Al-Hilyah dan Al-Baihaqi dari Waqi dan Al-Hakim dari jalan Abdullah bin Al-Walid Al-Adni yang keduanya dari Sufyan dari Abdullah bin Muhammad bin Uqail dari Tufail bin Abi Ubay bin Ka'ab dari ayahnya itu Ubay bin Ka'ab bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man khafa adlaj wa man adlaj balaghal manzil ala inna sil'atallahi ta'ala ghaliyah Ala inna sil'atallahil jannah Ja'atir rajifatu tatba'uha radifah Ja'al mautu bima fih Iya Diriatkan dari, juga diriatkan dari Imam Ahmad dengan lafaz ada pertama ada kisah pertamanya. Karena Rasulullah SAW idza dhahaba thulutsal laili qam. Adalah Rasulullah SAW apabila telah masuk dua per malam, telah masuk 2 per 3 malam beliau bangun dan berkata ya ayuhan nas udhkurullah hai manusia berzikirlah kalian kepada Allah Ja'atir rajifah tatba'uha radifah telah datang ar-rajifah artinya pasti akan datang ar-rajifah tatba'uha radifah ar-rajifah itu tiupan sangkakala yang pertama ar-radifah itu adalah tiupan sangkakala yang kedua Sementara dalam hadis ini Rasul mengatakan man khafa adlij. Siapa yang takut dia akan berjalan cepat. Adlaj itu adalah perjalanan di waktu malam. Ya biasanya para musafir itu kalau ingin segera sampai maka di awal malam itu mereka terus berjalan dengan cepat sampai pertengahan malam mereka tidur nanti di akhir malam mereka jalan lagi dengan cepat itu namanya adlaj ya Waman adlaja balagwal manzil dan siapa yang berjalan cepat dia akan segera sampai ke rumahnya. Ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ketahuilah bahwa barang Allah itu mahal. Ala inna sil'atallahil jannah dan ketahuilah sesungguhnya barang Allah itu adalah surga. Ja'atir rajifah tatba'uha radifah telah datang ar-rajifah atau akan datang ar-rajifah sangkakala pertama yang akan di, diikuti oleh sangkakala kedua. Ja'al mautu bima fih. Ya, akan datang kematian dengan apa yang ada padanya, yaitu maksudnya sakaratul maut. At-Tirmidzi berkata hadis ini hasan sahih <clears throat> dan hadis ini hasan memang kata beliau. Ya. Tapi hadis ini mempunyai syahid penguat dari hadis Abu Hurairah. Dikeluarkan oleh Tirmidzi dan beliau menghasankannya. Hadis ini akhi kita ambil faidah bahwa konsekuensi orang yang takut kepada api neraka, konsekuensi orang yang takut kepada Allah yaitu dia segera berjalan dengan cepat untuk beribadah kepada Allah segera berlomba-lomba dalam kebaikan. Makanya antum lihat pak, ya kuda apabila setelah mendekati garis finish dia semakin cepat jalannya. Seharusnya kita pun demikian, karena kita akan menghadapi garis finish kematian. Kehidupan kita akan berakhir dan kita akan mati. Seharusnya ketika kita paham bahwa kita akan semakin mendekati apa namanya garis finish kematian, semakin kita berlomba-lomba dalam kebaikan ya akhwat Islam. Makanya Rasulullah mengatakan siapa yang takut, maksudnya takut kepada api neraka, adalah seharusnya dia berjalan dengan cepat, bersegera, berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan siapa yang bersegera dalam kebaikan, dia akan sampai kepada yang diinginkan. Artinya Pak, kita disuruh untuk bersungguh-sungguh dalam kehidupan dunia ini beramal soleh. Jangan dijadikan amalan soleh itu hanya sebatas sampingan. Ya. Terkadang diantara kita ada yang menasihati anaknya begini. Kamu nak cari dunia ya, tapi jangan tinggalkan akhirat. Sementara Allah mengatakan carilah akhirat, jangan tinggalkan dunia. Dua perkara yang berbeda. Cari akhirat, jangan tinggal jangan tinggalkan dunia. Artinya dunia itu hanya dijadikan wasilah untuk mencari akhirat. Tapi kalau cari dunia, jangan lupakan dunia ya, akhirat. Akhirat itu hanya sampingan saja. Yang penting kamu cari dunia. Ya, tidak bisa Justru kita sebagai seorang mukmin itu ketika mencari dunia yang kita pikirkan bagaimana dunia ini bisa menjadi pahala di sisi Allah. Ya. Kata Rasulullah ketahuilah sesungguhnya silat Allah, barang Allah itu mahal. Dan sesungguhnya barang Allah itu adalah surga. Dan memang surga itu mahal. Untuk mendapatkan surga itu Pak butuh pengorbanan loh Pak. Untuk mendapatkan surga itu Pak harus berani untuk melawan hawa nafsu. Har, untuk mendapatkan surga itu Pak harus berusaha ya, dengan sekuat tenaga untuk tidak mengikuti setan. Dan untuk tidak mengikuti, mengikuti itu semuanya bukan sesuatu yang mudah. Ya, makanya kan kata Rasulullah SAW, al jannatu hufatil jannatu bil makarih. Surga itu dikelilingi oleh sesuatu yang tidak disukai oleh hawa nafsu. Ya. Untuk langgeng di atas ketaatan, untuk menjaga sholat, untuk senantiasa pergi ke masjid. Ya. Untuk meninggalkan maksiat, meninggalkan syahwat. Wah, ini butuh perjuangan, Pak. Butuh kekuatan maka dari itu ikhwatul Islam azakumullah, ya surga itu yang kita inginkan. Hanya orang-orang yang berjiwa besar, hanya orang-orang yang berjiwa mulia yang dia berusaha untuk mencari surga. Surga itu mulia, hanya pantas untuk orang yang menginginkan kemuliaan. Sementara dunia itu rendah, hanya beri peruntukan untuk orang-orang yang memang jiwanya rendahan. Maka ikhwata Islam azakumullah kalau kita ingin mencari surga berarti kita harus berkorban. Berkorban sedikit buat sholat apa sih susahnya? Mengorbankan waktu untuk sholat lima waktu. Mengorbankan sedikit harta kita untuk dizakatkan. Di, di kan? mengorbankan ya sedikit waktu kita untuk tidak bertidak makan dan minum satu bulan di bulan Ramadan mengorbankan harta dan badan kita untuk haji ya sedikit pengorbanan sebetulnya nggak banyak tapi pahalanya besar sekali tapi itulah Bapak sekalian kalau antum lihat orang yang haji itu akan terlihat ya ada orang yang mungkin udah biasa enak nggak siap dengan keadaan yang berat di sana keadaan yang panas dan yang lainnya akhirnya cepat ngeluh aduh kok panas banget aduh ini aduh ini ya padahal ibadah itu memang butuh kepada apa apalagi ibadah haji ibadah puasa ini adalah butuh kepada pengorbanan luar biasa maka dari itu akal Islam karena yang kita inginkan surga berarti kita harus berkorban bahkan terkadang Allah minta kepada kita nyawa-nyawa kita untuk berjihad di jalan Allah kalau memang ternyata ya pada waktunya seperti halnya di zaman Rasulullah SAW para sahabat diperintahkan untuk berjihad dan mengorbankan nyawa-nyawa mereka dan ternyata subhanallah para sahabat ya ingin menukar nyawa mereka dengan surga dan ini subhanallah akal Islam sesuatu yang luar biasa hadis berikutnya Hadis 955. Hadis yang dikutip Al-Tirmidzi, Ibnu Sa'ad dalam At-Tabaqat, <clears throat> Abu Nuaim dalam Al-Hilyah, Al-Hakim al diyah dalam Al-Hadis Al-Mukhtarah dari jalan Syaiban dari Abu Ishaq dari Ikrimah dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda Ibnu Abbas dari Ibnu Abbas ia berkata berkata Abu Bakar radhiyallahu anhu hai Rasulullah qad syibta engkau beruban kata Rasulullah syayyabatni hudun yang membuat aku beruban adalah surat Hud surat Al-Waqiah surat Al-Mursalat, surat Amma Yatasa'alun, dan surat Idha Syamsu Kuwirat yang berisi tentang hari kiamat. Iya. At-Tirmidzi berkata hadis ini hasan gharib. <clears throat> tidak At-Tirmidzi berkata kami tidak mengetahui dari hadis Ibnu Abbas kecuali dari jalan ini. Syekh Albani berkata akan tetapi ia dimutabaah oleh Abu Ahwas dari Abu Ishaq Al-Hamdani. Dan Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dalam Al-Musannaf dan Al-Hakim, Al-Hakim berkata sahih sesuai dengan syarat Bukhari. Dan memang demikian keadaannya. Kemudian aku mendapatkan mutabaah yang lain yaitu Israel yang dikeluarkan oleh Ibnu Sa'ad dan didampingi oleh Syaiban. Ya. Intinya bahwa Syekh Albani rahimahullah menganggap hadis ini uh, hasan ya atau sahih. Walaupun sebetulnya menjadi ikhtilaf hadis, hadis ini masih diperselisihkan apakah hadis ini sahih apa enggak. Ya, banyak ulama menganggap hadis ini muttarib guncang. Ya kan tetapi di sini Syekh Albani rahimahullah memandang bahwa hadis ini karena banyak penguat-penguatnya dan jalan-jalannya maka beliau mengatakan bahwa hadis ini sahih. Baik, akhi kita ambil faidah. Hadis ini akhi Rasulullah bersabda yang membuat aku beruban yang menjadi pertanyaan Apa benar Rasulullah beruban? Sementara dalam hadis Aisyah dikatakan bahwa ketika Rasulullah meninggal dunia Uban Rasulullah itu bisa dihitung oleh jari Uban Rasulullah itu bisa dihitung oleh jari Saking sedikitnya uban Rasulullah SAW Mungkin yang dimaksud oleh Abu Bakar uban-uban yang ini gitu lah, yang tidak banyak itu ya. Abu Bakar melihat ada uban walaupun cuma satu dua. Abu Bakar berkata, "Ya Rasulullah, engkau beruban." Kata Rasulullah, "Ya, yang membuat aku beruban, yang membuat aku beruban ini surat-surat ini. Hud, Al-Waqi'ah, Al-Mursalat, Amma Yatasa'alun dan Idza Syamsu Kuwirat." Karena di sini menunjukkan akhi keutamaan beruban di jalan Allah dan bahwasanya uban itu apabila seseorang beruban di jalan Allah maka itu kemuliaan buat dia ya kata Rasulullah la tantifu syaib jangan kalian mencabut uban kenapa? karena uban itu kata Rasulullah nanti pada hari kiamat akan menjadi cahaya kalau dia berubannya di jalan Allah tapi kalau dia berubannya dalam maksiat ya tidak bercahaya Bahkan itu kerugian buat dia. Maka yang dimaksud dalam hadis ini ya bahwa uh, eh, uban itu bercahaya itu maksudnya seseorang beruban karena demikian. Di sini Rasulullah mengatakan yang membuat aku beruban nih surat-surat ini karena takut dengan keadaan hari kiamat. Ya. Maka dari itu akal Islam hadis ini juga menunjukkan anjuran untuk uh, apa namanya <clears throat> uh, mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Hadis 956 Hadis yang dikeluarkan Ibn Mubarak dalam az Zuhd. Al-Mu'afa bin Imran At-Tirmidhi, Al-Uqaili, Ibn Adi, Ibn Hibban, Abu Nuaim Al-Bayhaqi dari beberapa jalan dari Musa bin Ubaidah dari Abdullah bin Dina dari Abdullah bin Umar ia berkata Rasulullah SAW bersabda Iza mashat ummati al-mutayta wa khadamaha abna'ul muluk abna'u Faris war Rum sullita shiraruha ala khiyariha" Apabila umatku berjalan dengan sombongnya, dengan angkuhnya, dengan congkaknya, dan mereka dibantu oleh anak-anak raja maksudnya anak-anak Persia dan Romawi maka orang-orang yang buruknya akan menguasai orang-orang yang baiknya artinya kalau umat Islam itu mereka congkak, angkuh, sombong karena merasa dirinya kuat karena merasa dirinya hebat sampai mereka pun memperbantukan orang-orang Eropa dan negeri-negeri untuk kerja pada mereka maka pada waktu itu kata Rasulullah orang-orang yang buruknya akan menguasai orang-orang yang baiknya. Iya, maka dari itu ini menunjukkan akhi kita umat Islam sehebat apapun yang Allah berikan kepada kita, jangan sombong. Hanya karena kita diberikan kehebatan, kekuatan, kita pun bisa memperkerjakan orang, Kemudian kita sombong. Jangan. Kadang kita ini sedikit diberikan oleh Allah kelebihan suka sombong. Diberikan kelebihan, kekayaan, keamanan, suka sombong. Naudzubillah, nasallallahu wa wal afiyah. Kita berlindung kepada Allah dari sifat seperti itu. Taib hadis 957. Hadis yang dikata At-Tirmidzi Ibnu Adi Ibnu Battah dari Umar bin Syakir dari Anas secara marfu bahwa Rasulullah SAW bersabda ya'ti 'alan nas zamanun as-sabiru fihim 'ala dini kal qabid 'ala al-jamr akan datang kepada manusia suatu zaman orang yang bersabar memegang agamanya seperti memegang bara api panas Tirmizi berkata hadis ini gorib dari jalan ini. Dan Umar bin Syakir ini syekh seorang syekh dari Basrah. Namun kata Syekh Al Bani ia lemah. Tapi hadis ini mempunyai menjadi sahih karena ada banyak syawahid yang menguatkannya. Di antaranya dari hadis Abu Tha'laba Al-Khushani. Di antaranya dari hadis Abu Hurairah. Dari hadis Abdullah bin Mas'ud. Yang jelas hadis ini kata beliau dengan syawahid syawahidnya menjadi sahih hari ini akhirnya menunjukkan akan ada akan datang nanti suatu zaman orang yang berpegang kepada agama Allah itu berat sekali berat. Dan itu pernah terjadi juga di zaman Imam Ahmad bin Hambal. Ketika Daulah Abbasiyah dipimpin oleh Khalifah Ma'mun. Di mana Khalifah Ma'mun memaksa seluruh rakyatnya untuk meyakini keyakinan Mu'tazilah bahkan memaksa para ulamanya untuk meyakini bahwa Al-Quran makhluk. Siapa yang tidak taat, ima dia disiksa atau dibunuh. Makanya banyak ulama yang dibunuh, banyak ulama yang disiksa di antaranya Imam Ahmad bin Hambal. Banyak pula ulama yang pergi lari, seperti Imam Syafi'i yang pergi ke Mesir. Bayangkan ya, pada waktu itu orang ahlu sunnah berat sekali untuk memegang agama. Ya, untuk mempunyai keyakinan yang kuat, yang sahih, yang sunnah menghadapi ancaman yang serius. Semoga itu tidak menimpa diri-diri kita ya akhul Islam azakumullah. <clears throat> ya. Namun Rasulullah mengabarkan bahwa nanti orang yang berpegang kepada agamanya itu seperti memegang bara bara api berat dan berat, panas dan panas. Ya butuh kesabaran, Pak. Ya, antum terkadang berjenggot ya, dituduh teroris. Istri antum bercadar dituduh ISIS. Antum berusaha mengamalkan sunnah disebut Wahabi. Antum berusaha untuk menjalankan perintah Allah Pokoknya berbagai macam cacian dan cercaan itu bertubi-tubi, Pak. Dan ternyata untuk menghadapi cacian itu butuh kepada kesabaran dan untuk sabar itu panas, Bapak. Panas. Mungkin kalau kita nggak sabar-sabar deh, maunya udahlah berantem aja lah. Iya. Tapi kalau kita menghadapi itu semuanya malah semakin hancur dakwah ini biarlah sabar dan sabar. insyaallah Allah dengan kesabaran akan diberikan oleh Allah kekuatan. Hadis 958. Hadis yang dikutlah Abu Daud, ar Royani Ibn Asakir dari beberapa jalan dari Abdurrahman bin Yazid bin Jabir haddatsani Abu Abdissalam dari Thauban ia berkata Rasulullah Rasulullah bersabda Yushikul umam an tada'a alaikum kama tada'a al-akalatu ala qas'atiha hampir-hampir umat-umat kafir akan saling menyeru untuk menyantap kalian sebagaimana al-akalah al-akalah itu sejenis binatang yang memanggil teman-temannya untuk menyantap sebuah makanan Faqala qailun lalu ada seorang laki-laki berkata, "Wa min qillatin nahnu yaumi idzin." Apakah kami pada waktu itu sedikit jumlahnya ya Rasulullah? Qal bal antum yauma idzin katsir. Kata Rasulullah justru kalian pada waktu itu jumlahnya banyak. Walakinnakum gutsaun ka gutsais sail. Tapi kalian banyaknya itu seperti puih yang dibanja, yang dibawa oleh banjir. Walayanzi'annallahu min suduri aduwikumul mahabata minkum. Sungguh Allah akan cabut rasa takut musuh-musuh kalian kepada kalian. Artinya musuh Allah tidak lagi takut kepada kepada umat Islam. Wala Allah fi qulubikumul wahan dan Allah akan lemparkan ke dalam hati kalian penyakit wahan. Faqala qailun ya Rasulullah wa mal wahan? Lalu ada seorang bertanya, "Ya Rasulullah, apa itu wahan?" Maka Rasulullah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Kata Syekh Albani sanadnya tidak mengapa dalam mutaba'ah. Dan Imam Ahmad juga meriwayatkan dari jalan lain dan sanadnya jayid kata beliau. Dan hadis ini juga mempunyai syahid yang lain sehingga hadis ini sahih. Hadis ini menunjukkan akhi bahwa nanti umat Islam itu malah menjadi santapan orang-orang kafir dan mirip seperti di zaman sekarang. Di zaman sekarang umat Islam banyak tidak Pak? Banyak, banyak, banyak. Tapi kok di mana-mana umat Islam didolimi? Di Suriah didolimi, di Myanmar didolimi, di mana-mana didolimi. Di Indonesia umat Islam mayoritas tidak? Mayoritas. Tapi kok perekonomian dikuasai bukan orang Islam. Orang Islam sendiri, iya, tidak punya kekuatan dan kelemahan. Tidak punya kekuatan bahkan lemah maksudnya. Lihat, ya. Rasulullah mengabarkan bahwasanya umat Islam pada waktu itu jumlahnya banyak, tapi seperti apa? Buih yang dibawa oleh banjir. Antum melihat, buih itu kalau dibawa arus dia akan kemana? Ikut arus. Demikian pula umat Islam mengikuti arus dibawa oleh arus barat umat Islam banyak yang merasa bangga dengan Barat. Umat Islam sekarang itu dilalaikan oleh berbagai macam fasilitas. Iya. Kita lihat di Indonesia saja kalau ada acara dangdutan, uh rame, Pak. Tapi kalau ada acara pengajian jarang yang hadir. Di zaman apa namanya sekarang ini Masya Allah memang tidak punya apa namanya kualitas. Banyak, jumlahnya banyak, tapi isinya maling, isinya koruptor, isinya tukang maling sendal, isinya ya banyak ya. Umat Islam banyak, tapi ya begitulah. Indo di Indonesia ini umat Islam katakanlah 80 atau 70 persen lah. Dari 70 persen umat Islam di Indonesia, berapa persen yang sholat pak? berapa persen yang sholat? Dan dari yang sholat, berapa persen yang menauhidkan Allah, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, menjauhkan kesyirikan? Sedikit, sedikit. Namun dari itu, ya, Ikhwata Islam, Allah subhanahu wa ta'ala tetap akan mem membela agamanya. Karena Allah sudah berjanji untuk memenangkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah menyebutkan sebabnya. Kata Rasulullah, sungguh Allah akan cabut rasa takut musuh kalian kepada kalian. Artinya umat umat kafirin tidak akan lagi takut kepada umat Islam. Mirip di zaman ini. Di zaman ini umat Islam jadi bulan-bulanan, Pak. Kalau di zaman dahulu Rasulullah bersabda apa? Nusirtu birru'b masyirata syahr Aku ditolong oleh Allah dengan rasa takut yang ada pada musuh-musuh Islam sebulan sebelum diserang. Musuh-musuh Islam dulu itu takut sekali kepada kaum muslimin. Sekarang kaum muslimin yang ketakutan. Sekarang kaum muslimin sudah tidak ditakuti lagi. Kaum muslimin sekarang itu seperti macan yang cakarnya habis, giginya ompong. Kalau macan giginya ompong, nggak ada cakar lagi, orang udah nggak takut lagi pak. Mau gigit ompong, mau mencakar nggak ada cakar, gimana? Itulah umat Islam. Makanya di zaman sekarang lihat ya, umat Islam meledek Islam seenaknya. Melecehkan Islam seenaknya. Sementara kita hanya bisa menjerit-jerit Allah musta'an wal tiklan. Memang benar yang sabdakan Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah menyebutkan sebabnya kenapa umat Islam seperti itu. Kata Rasulullah, Allah masukkan ke lemah hati kalian penyakit wahan. Apa itu cinta dunia dan takut mati. Artinya umat Islam yang dia pikirkan kepentingan perutnya saja. Kepentingan dunianya aja udah yang penting dunianya aman dah selesai dah. Kalau kepentingan dunianya diusik marah, tapi kalau kepentingan agamanya diusik boro-boro marah. Demikian memang keadaannya, Pak. Iya. Mereka cinta dunia. Kalau orang yang sudah sangat cinta dunia pasti takut mati. Mereka tidak mau lagi untuk mempertahankan agama Allah, membela agama Allah. Mereka takut. Maka siapa lagi di zaman ini yang membela agama Allah kalau bukan kita-kita, Pak? Maka kita Jangan sampai terkena penyakit ini. Ya. Cinta dunia, akhirnya kita sibuk hanya cari duit, cari duit, tapi untuk ngaji, untuk membela agama Allah kita malas.